Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat uh, kembali hadir dalam majelis ini dan insyaallah taala ini adalah uh, pertemuan yang semoga kita bisa menyelesaikan eh, materi-materi yang uh, penting terkait dengan ilmu at-tajwid. Pada pertemuan yang terakhir tadi kita telah membahas tentang cara wakaf pada pada huruf yang berharokat sebelumnya ada bacaan mad ya. Pelajaran 82 yaitu bacaan mad arid lisukun ya. yang mana kesimpulannya apa bahwa mad arid sukun sebabnya adalah apa mad yang bertemu dengan sukun arid lil waqf ya mad yang panjangnya lebih dari dua harokat karena bertemu dengan sukun yang muncul karena wakaf ya. panjangnya dua, empat atau enam dan lebih e, utama bagi qari untuk menyesuaikan e, ukuran mad aduk disukun ya menyesuaikan dengan kecepatan membaca ya. Kemudian juga bahwa sebaiknya atau seharusnya ukuran yang telah dipakai itu dijalani secara istimrar dari awal qiraah sampai pada akhirnya. Kemudian wakaf pada mad arid bisukun yang akhirnya huruf hamzah ya panjangnya berapa? 4 atau 6 harokat. Pelajaran berikutnya wakaf pada bacaan lin ya, wakaf pada bacaan lin. Seperti pada surah Al-Quraisy atau surat Quraisy ila fi Quraisyin. Dalam keadaan wasal tentunya kita tidak membaca dengan mad ya. ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayfi falyabudu dan seterusnya. Dalam keadaan wasal tidak ada mad, ya, tidak ada mad lin. Ya. Mad lin muncul ketika waqaf. Li ila fi Quraish Panjangnya dua harokat atau empat harokat. Quraish atau enam harokat. Quraish Ya. Taib. Jadi mad lin seperti mad arid bisukun. Panjangnya bisa dua, bisa empat, bisa enam. Baik Coba kita baca beberapa contoh ila fi Quraisy الشتاء والصيف Nah, kemudian contoh eh, yang berikutnya dua contoh terakhir يا جبال أوبي معه والطير ya, Ini juga bacaan madlin ya. Lakum fiha khair Lakum fiha khair Khair Nah di sini wakaf pada huruf ra yang didahului oleh huruf ya sukun dibaca tipis. Thair, sair ya. وقدرنا فيها السير قالوا لا ضير Berikutnya wakaf pada tak marbutah atau pada hak kinayah adalah dengan mengubah keduanya menjadi hak sukun. Ya. Jadi wakaf pada tak marbutah, tak marbutah adalah tak yang bentuknya hak. Ya. Hak kinayah kita tahu, ya, terkadang pada bagian belakangnya ada wawu atau yak kecil, ya. maka wawu atau yak kecil tidak dilafatkan saat wakaf. Ya, tinggal me mengubah harokat pada hak dengan sukun. Baik, contohnya lumazatin menjadi apa? Lumazah. Akhladahu dibaca akhladah. Baik, kita baca. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده dah. Ya, nafasnya dan suaranya mengalir. Yahsabu anna ma lahu akhladah Taib. Kalla la yumbadanna fil hutamah Contoh terakhir. Fa'um eh, dari فأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Berikutnya pelajaran 84 85 nah, adalah Bagaimana cara mewakafkan pada suatu huruf yang mana sebelumnya ada huruf yang disukun ya. Bagaimana mewakafkan pada suatu huruf yang berharokat sebelumnya adalah Huruf sukun dan dia bukan huruf alif, bukan pula wawu, bukan pula ya. ya. Seperti kalimat syahrin ya. Saat kita mewakafkan pada kalimat syahrin tentunya roknya diapakan? Disukun Berarti di sini ada iltiqa sakinain, ya, pertemuan dua sukun. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan menerapkan sifat-sifat secara benar pada kedua huruf yang terakhir. Ha dibaca dengan sifat-sifat yang ada, ra juga demikian. Ya. Contohnya demikian, al fi syahrin, ya. Kalau kita wakafkan al fi syahr. Al fi syahr. Jadi ha sebagai huruf istifal, syah ya, sebagai huruf uh, eh, rokhawah dibaca mengalir suaranya syah. Ya, setelah itu, setelah haknya dipenuhi, berpindah ke huruf roh, ya, dibaca huruf rohnya nya syahur Ya, tidak langsung syahur syahur tapi disempurnakan sifat huruf ha. Alfi syahur Baik. Memang pada asalnya tidak mungkin ada iltiqat as-sakinain, tidak mungkin bertemu dua sukun ya. Kecuali dalam keadaan wakaf seperti ini ya, ini sesuatu yang ya apa? ya'tazir ya. atau yu'tadar sesuatu yang mau tidak mau harus ada ya. Baik, Berikutnya mim dan ra pada kalimat amrin ya min kulli amr min kulli amr ya, jadi tidak langsung amr ya, tapi diberi uh, tawasud pada mim amr amrin amr ya. ya jadi dikiaskan dengan wasolnya min kulli amrin coba min kulli amrin min kulli amr ilmun ya ilmun coba ya lamnya bersifat tawassut ilm, Ya, jadi tidak langsung ilm ilm ya, demikian dan seterusnya seperti itu contoh yang paling bawah fala yusrif fil qatl fala yusrif fil qatl nah. qad al qatl jelas kita tidak membaca qalqalah bil fil qatl fil qatl في البأساء والضراء وحين البأس في البأساء والضراء وحين البأس وحين البأس Hamzahnya terbaca. Coba kalau wasol wahinal ba'si. Coba. Wahinal ba'si. Wahinal ya, ba'si. tinggal hamas tinggal sofirnya saja. Ya. Baik. Halaman berikutnya. E, contoh yang tengah. Ba'dhum 'ala ba'd. ba'd ba'd hmm, kurang lebih seperti itu innahu laqawlun fasl ya, tidak langsung fasl ya tapi diberi sifat rokhawah pada saat innahu laqawlun fasl وما هو بالهزل Baik. Memang ini ada ada atau agak sulit ya, tapi ya kurang lebih prinsipnya tadi masing-masing huruf diberi sifatnya. Nah, diusahakan keduanya terbaca dengan jelas ya. Berikutnya wakaf pada huruf. Nah, jadi ini sama ya, cuman ada sisi kemudahan salah satu atau keduanya adalah huruf qalqalah. Jadi bila huruf yang diwaqafkan qalqalah atau sebelumnya qalqalah atau dua-duanya qalqalah ini memudahkan atau lebih mudah dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Maqala'il fajri. Ya, jim punya sifat apa? Qalqalah. Jadi lebih mudah. Fajr ya. Maqala'il fajr. Ya, langsung di disuarakan qalqalah langsung e, menuju ke huruf yang terakhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. سلام هي حتى مطلع الفجر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع Baik, mungkin di atas perlu kita baca. Uh, tadi Lailatul Qadar, hukum ra apa? Tebal apa tipis? dalam keadaan wasal memang tipis al-qadri al-fajri namun ketika wakaf roknya berubah menjadi sukun ya. karena sukun berarti kita harus melihat apa huruf sebelumnya ya. coba matla'il fajr sebelumnya apa sukun Ya, kalau sebelumnya sukun ya dilihat lagi sebelumnya apa ya, fathah ya, berarti tebal matla'il fajr ya baik, طيب طيب الشيطان يعدكم الفقر Apa hukum rok saat wasol? Tebal. Saat wakaf juga tebal. Coba antum lihat saat wakaf roknya sukun. Sebelumnya apa? Sukun lagi. Sebelumnya lagi fathah. Berarti kita anggap rok sukun sebelumnya fathah. Al-faqr. Coba. Wa bis sabr. Ya, tebal apa tipis? Tebal. Wa asalna lahu 'ainal qitari. Nah, coba sekarang wakafkan. Apa hukum ra saat mewakafkan pada kata al-qitari? Nah, tipis apa tebal? Nah. Karena apa? Karena huruf atau harikat terdekat apa? Kasrah. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Coba. Pokoknya tipis atau tidak? Huruf to tetap tebal, tebal ya, huruf to tetap tebal. Qitr. Ya, namun roknya tipis. وأسلنا له عين القطر Gimana? Ya. Sulit atau atau, atau sulit ini? Ya, sulit ya. Tebal sukun kemudian sukun lagi tipis. Sulit kan? Nah, iya. Oleh karena itu kalimat al-qitri boleh dibaca dengan roknya tebal ini salah satu kalimat yang boleh dibaca tebal atau tipis ketika wakaf. Ya. Kalau mau memilih tebal, ya juga boleh. Wa asalna lahu al qitr. Ya, Orangnya tebal. Coba baca. Asalna lahu ya. al qitr. Al qitr. Baik. Berikutnya. Kalau tadi huruf kolkolahnya sebelum akhir, sekarang huruf kolkolah di akhir. Ini juga mudah. Min qablu wa min ba'd. Coba. Ba'd. Ba'd. Ya. Kalau wasal ba'du. Ya. Kalau waqaf ba'd. قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي asalnya apa bil qisti ya. kalau wakaf bil qisto ya, bil qisto jadi bukan bil qisab ya, bil qisto ya. Baik. halaman berikutnya contoh ya baris kedua halaman 111 janahaka minar rahb ya, bukan rahb ya. tapi yang dikolkolah huruf ba-nya janahaka minar rahb متاعنا فأكله الذئب متاعنا bukan adzib ya. yang qalqalah ba ya. adzib ya coba lagi mata'ina ahsan dan jangan diberi hamzah lagi dzib bukan dzib ya. Baik. jadi mudah Kemudian bila dua-duanya kol-kolah juga lebih mudah juga. ya mudah Inna wajadnahu sabiran ni'mal abd Inna wajadnahu sabiran ni'mal abd Baik Bisa ya Ni'mal abd abd. Ya, tadi sudah kita pelajari uh, surah tidak ada bedanya dengan kol-kolah kubro, Jadi sama saja. Ya. Berikutnya, pasal berikutnya bil janbi, wakaf yang didahulukan atau yang didahului oleh nun sukun. Ya. Berarti ketika ada nun sukun berlaku ahkamun nun as-sakinah bila dibaca qalb Bila hukum yang terjadi qalb dibaca dengan qalb atau idhar dibaca idhar. Bila dibaca, bila hukumnya ikhfa dibaca ikhfa. Ya. Falan yuqbala min Ya, bacaan apa ini? Idhar. Min coba. Min. Minhu. Minhu. Min. Min. Baik. Anhu. Anhu. Anhu bukan aneh aneh tapi aneh ya. gitu aja hanya di, di sukun gitu aja ya. coba lagi wayan auna an Kemudian laula unzila alaihi kanz bacaan ikhfa sama dengan uh, kalimat kanzun wal ins ikhfa ya illa ant wal anfa bil anf وإذ كففت بني وإذ كففت بني إسرائيل عنك طيب عنك يا ada kaf tinggal nafas saja والصاحب بالجنب غافر الذنب bukan b tapi b ya غافر الذنب Baik. Ahsantum Allah ibarik fikum. Kemudian Bagaimana wakaf pada huruf yang bertasdid ya. Baik itu huruf rokhawah atau huruf e, tawassut lam dan ra. Bagaimana pula ketika yang bertasydid adalah huruf nun dan mim ya. atau huruf qalqalah ya. Taib. Sekarang wakaf pada huruf rokhawah yang yang bertasydid. Huruf rokhawah seperti ya, ya. Maka caranya dengan memberikan apa? Nabr. Caranya dengan memberikan nabr. Tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, dinaikkan suaranya. Tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi ketika kita wakafkan ya, al-ghayyi ya. Baik. Maka eh, ya yang bertasydid kemudian dikasrah itu apa? Berubah menjadi ya sukun ya. Akan tetapi di sini harus kita bedakan antara ya sukun yang asalnya adalah tasdid dengan ya sukun yang pada asalnya bukan tasdid. Nah, cara membedakan bukan dengan memanjangkan yaknya, ya. Tidak bisa kita panjangkan yaknya dengan asumsi apa? Yaknya dua. Ya. Baik. kalimat al-ghayyi ya, kalau diuraikan yaknya berapa? Dua kan? Ya pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, kalau wakaf kan seperti itu ya. Minal ghayy yaknya sukun, ya yang terakhir juga sukun lagi, mestinya begitu ya. Tapi caranya bukan kemudian kita memanjangkan yak sukunnya. Minal ghayy nggak bisa ya. Jadi tetap seperti ini. Al-ghayy ya. Hanya saja para ahlul ada yaitu para guru-guru kita membaca kalimat al-ghayyi ketika wakaf agar terbedakan dengan ya yang memang asalnya tidak ada tasydidnya dengan apa? Dengan suara yang dinaikkan. Minal ghayy. Ya. Minal ghayy. Coba baca. Minal Jadi ketika orang mendengar, wah ini memang yaknya asalnya apa? Musyaddadah. Kalau dibaca seperti ini, minal wai. Ini minal wai. Belum jelas yaknya bagaimana. Yang jelas intinya kita meniru atau mengikuti ya, mengikuti bacaan asyikh atau guru-guru kita seperti itu ketika membaca kalimat yang bertasydid akhirnya dan diwakafkan maka diberi nabar. Baik, lanjutkan. Rudduha alaihi فلا تقل لهما أف لهما أف فاذكروا اسم الله عليها صواف بعضكم لبعض عدو Kemudian ambil contoh yang paling bawah, waqaf pada lam dan roh. Sekarang huruf roh juga sebenarnya bukan huruf rokoah, ya, dia huruf apa? Tawasud. Namun eh, dianggap sama dalam cara mewakafkan seperti tadi huruf rokoah dengan memberikan nabur Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Jadi beda antara ra yang tidak bertasydid dengan ra yang bertasydid. إنا كل شيء خلقناه بقدر Nah, lanjutan ayat ini kalau tanpa ada tasydidnya apa? Biqadar biasa saja ya. Atau awal surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Baik. mustamir. Baik. Nah, iya. Ada tasydidnya. Baik. Oh, iya. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang wakaf pada huruf nun dan mim. Nah, Adapun wakaf pada nun dan mim yang bertasydid, ya, adanya runnah yang panjang itu mencukupkan dari adanya naber atau dari naber. Jadi tidak perlu naber karena runah yang panjang sudah mencukupi membedakan antara nun yang bertasydid dan yang tidak. taib kita ambil contoh beberapa contoh. Wa nazzalna 'alaikumul man nazzalna 'alaikumul man innahu min kaidikum perlu dinabar. Tidak perlu dibaca mingkaidi kun tidak usah ya. Karena sudah jelas dengan adanya gunnah yang panjang menunjukkan nunnya musyaddadah. Iyattabi'una illa dhann. Ya. Demikian pula pada saat yang diwakafkan adalah mim bertasydid. فنبذناهم في اليم طيب، فقذ فيه في اليم فأغرقناهم في اليم فلما رآها تهتز كأنها جان Demikian pula apabila yang diwakafkan huruf qalqalah ya. Jadi qalqalah yang tertahan beberapa saat ya itu sudah mewakili naber ya. Inna wa'dallahi haqq. Coba. Inna wa'dallahi haqq. Jadi tidak perlu dibaca dengan naber. Inna wa'dallahi haqq. Ya, tidak perlu. Jadi datar pun sudah jelas ada tasdid. Wala 'adzabul akhirati asyaq الحق ولعذاب الآخرة أشق طيب سورة المسد yada abi أبي لهب وتب Baik. Watab. Ya. Berapa lama? Menahan apa? Kolkolah. Berapa lama? Eh, tidak diukur dengan harokat ya. Kalau dua harokat ya juga kelamaan. wadab be kelamaan. Ya. Jangan sampai dua harokat. Jadi kiasnya dengan apa? Dengan bacaan ketiga wasol. wadab ba coba. wadab ba. Nah, sekarang harokat fathah diganti kolkola. wadab be. Nah begitu. Segitu aja ukurannya. يجعلوه في غيابة الجب nah, ini cara-cara wakaf ya awal jelas kemudian ikhwan fillah bab berikutnya tentang idgham ya tentang idgham ya sebenarnya ya, Eh, adalah sesuatu yang jelas ya, dengan keberadaan tanda-tanda baca. Uh, kapan suatu huruf itu diidghamkan ya. Walaupun kita tidak tahu ini jenisnya idgham lain atau idgham mutajanisain atau idgham apa? mutaqaribain. Namun dengan keberadaan tanda tasdid maka sudah mencukupkan atau mencukupi bahwasanya itu adalah bacaan idgham. Ya, coba antum lihat pelajaran 87. Jenis-jenis idgham. Yang pertama apa? Idgham utama lain yaitu idgham dua huruf yang sama. Contohnya apa? Zal dengan zal, ha dengan ha, ba dengan ba, ta dengan ha, ain dengan ha. Selama huruf itu sama, yang satu sukun, yang berikutnya berharokat, berarti apa? Harus diidghamkan. Ya. Baik. Bisa tidak wawu sukun bertemu dengan wawu? Wawu sukun apakah diidghamkan kepada wawu? Apakah wawu sukun diidghamkan ke dalam huruf wawu? nah Apabila wawu tersebut bukan wawu mad Coba antum melihat contoh yang di tengah sejajar dengan nomor halaman 114 itu. Ya. Ketemu ya? Nah, di situ ada bacaan idgham wawu bertemu dengan wawu. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة baca آتوا وقلوبهم وجلة ya, jadi langsung masuk ke wawu dan tidak ditahan lama-lama Ataw wa qulubuhum wajilah Jadi ini bukan bacaan apa? Uh, idgham bi gunnah. Walladzina يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة Contohnya lebih pendek di atas itu ya. Kolom paling kiri bagian atas sendiri awaw wa nasaru awaw آووا ونصروا ya. Jadi selama wawunya bukan huruf mad Maka dibaca idgham ke dalam huruf wawu sini ada contoh wakulu wawu sukun bertemu apa? Wawu lagi. Nah, di sini tidak dibaca itu kom. Jadi jangan dibaca wakulu washrabu. Tapi dibaca mat. Ya, tetap dibaca dengan mat. Wakulu washrabu. Coba baca. Wakulu washrabu. Ya. Yang jelas tanda kom ya adalah tasdid. Ya. Selama kita mendapati huruf yang kedua ada tasydid berarti ada idgham. Jenis yang kedua apa? Idgham mutajanisain ya. Contohnya apa? Zal ke dalam dha ya, satu makhraj, ta ke dalam ta juga satu makhraj. Ya, jadi dibaca idhalamu baca waddat ta'ifah As حقل الدعوى ya. Fa dengan dal satu makhraj Yalhad dhalik Ya Halaman berikutnya ya. Nah sekarang Huruf to dengan ta termasuk dua huruf yang satu makhraj ya. Kalau tadi ta dengan to dimasukkan dengan sempurna. Ya, sekarang bagaimana kalau to dahulu baru ta? Ya, antum melihat contoh yang sejajar dengan nomor halaman 115 ya, dan atasnya ya, ada empat contoh ayat. Coba kita baca. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Faqala ahattu bima lam tuhit bih nah di sini huruf ta bertemu dengan ta. Ta sukun bertemu dengan ta. Nah, ini hukumnya idgham. Namun idghamnya tidak sempurna sehingga kita mendengar suara itbaq masih tersisa. Ahad ya, coba ahad ahaltu, Ya. Farwatum. Ya, jadi tidak langsung ketak farwattum farwatum tapi dibaca to dulu ya to-nya namun hanya nampak sifatnya farwaqtum demikian ya la in basatta ya hati-hati sinnya jangan tebal basot ya basa la in basatta ya farwaqtu Baik, ini eh, bacaan idgham naqis, idgham yang tidak sempurna. Baik, yang terakhir idgham mutaqaribain. Idghamnya dua huruf yang saling berdekatan. Misalkan qaf berdekatan dengan kaf maka diidghamkan. Lam dibaca dengan e, idgham ketika setelahnya ra wa qur rabbi ya. Jadi sebab-sebab idgham ada tiga. Yang pertama apa? Kesamaan huruf. Ya, namanya idgham mutamatsilain. Yang kedua apa? Kesamaan makhraj, namanya idgham mutajanisain. Yang ketiga, kedekatan sifat atau makhraj, namanya mutaqaribain. Nah, nah dalam mengidghamkan suatu huruf ya kita patokannya adalah riwayat ya, patokannya riwayat dan dibantu dengan tanda-tanda ya. Baik. kalimat ini atau ayat ini dibaca idgham atau tidak? Faqad dhalla atau faqad dhalla? Idhar atau idgham? Ya? Ya, yang mengidghamkan berarti dibaca faqad dhalla, ya. Coba antum baca idgham. Faqad dhalla. Faqad dhalla. Faqad dhalla. fillah kita menyesuaikan riwayatnya. Riwayat Hakos An Asim tidak membaca faqad dengan ilham. Jadi dibaca dengan idhar. Dibaca dalnya sesuai dengan sifat-sifatnya faqad ya. Walaupun dekat ya, walaupun dekat mungkin bisa dikatakan mutaqaribain namun dibaca dengan idhar. Faqad dhalla. Nah, kita kadang keliru kol-kolanya hilang. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Eh, salah ya. Salah dalam arti ya, tidak sesuai dengan riwayat ya. Qad qad ja'akum ya, harusnya qad ja'akum atau qad sami'allahu qawlan lati harusnya qad Allah. ya. Dan seterusnya. Nah, intinya asal kita mendapati apa tanda sukun berarti dibaca ibhar qad atau tak sukun misalkan apa kadzabat samud ya kadzabat samud ya dibaca kadzabat. Beri nafas kadzabat. Nah, kemudian setelah nafas pada huruf ta sempurna pindah ke makhraj sa. Kadzabat Samud. Seterusnya. pelajaran 89. Eh, baik. Idhar mutlak ya, idhar mutlak. Beberapa huruf yang atau kalimat yang dibaca dengan idhar secara mutlak ya, walaupun ada sebab idgham. Nun dan wawu walaupun keduanya saling berdekatan namun dibaca jelas karena dalam satu kalimat. Ya, kata-katanya terbatas ya. Sin wa nun baca qinwanun bunyanun ad-dunya termasuk saat kita mewasolkan yasin dan awal surat al-qalam dibaca dengan idhar yasin wal qur'anil hakim ya? Kan? ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم وما يسطرون ya. Kalau diwasolkan seperti itu. Kalau wakaf kan jelasnya. Kalau wasol ya, tidak dibaca idgham yasin wal quran tidak tapi dibaca dengan izhar mutlak nun wal quran tidak dibaca dengan seperti tadi nun wal qalam ya. pelajaran berikutnya tanwin bertemu sukun ya. Insya Allah juga ini perkara yang jelas ya, tanwin ya Caranya dengan menambah atau mengganti membuka tanwin menjadi kasrah. Kun menjadi apa? Kuni ya. Tayyib if kun menjadi apa? If kuni. Yauma idin menjadi yauma idini. Adan menjadi adani ya, jadi bukan diidghamkan adal ula bukan tapi ad adanil ula ya Lutin menjadi lutini. Sawaan menjadi sawaani. Adun aduni. Lahwan lahwani. Fitnatun fitnatuni. Nah, kemudian diteruskan apa setelahnya? Fitnatunin. Ya, karena gunnah menjadi fitnatunin qalaba. Nah, seterusnya. Yauma idin menjadi yauma idini. Baik, lahuna. Pelajaran 90 tentang hamzah wasal ya. Hamzah wasal Baik. Pada fi'il ya, hamzah wasal pada fi'il cara membacanya imma di kasrah wa imma di dhammah ya. Bila huruf yang ketiga dihitung dari hamzahnya ya, adalah fathah atau kasroh maka hamzah wasol diberi harokat kasroh iqtaraba ya. karena huruf yang ketiga dari hitungan hamzah wasol berharokat fathah iqtaraba ya. idrib ya dibaca kasroh karena huruf yang ketiga kasroh ya. idrib udkhulu hamzah wasol dibaca apa dhammah karena huruf yang ketiga dihitung dari hamzah adalah huruf dhammah. Udkhulu. Ya, demikian. Coba antum baca contoh yang pertama bahasanya apa? Irqud atau urqud? Urqud ya. Kita baca urqud birijalik. Contoh sampingnya apa? I atau A atau U? istahwadha. Baca. Ya, contoh berikutnya. Ya, sampingnya idhab. Sekarang yang bawah. Yang bawah coba dibaca imkusu atau umkusu Umkusu. Ayo baca. Umkusu. Kenapa dibaca dhamma? Karena huruf yang ketiga dhamma. Berikutnya sampingnya u atau i? U. Ya. اجتثت من فوق الأرض Baik. halaman berikutnya. baik hamzah halaman berikutnya baris ketiga. Ya. Dibaca iqdhu atau uqdhu. Ya, dibaca uqdhu dhammah atau iqdhu. baca i atau u? Nah, ya. Kalau dilihat aslinya atau kalau dilihat bohirnya, huruf ketiga memang dhammah. Namun ternyata aslinya apa? Aslinya kasroh. Iya. Jadi huruf dhammah apa? Tidak asli. Kalau tidak asli berarti ya berarti apa? uh, hamzah wasol di kasroh. Iqdu ya. Iqdu aslinya adalah kasroh iqdiu ya. Termasuk pula imshu ya dibaca dengan kasroh imshu baik. Coba dibaca iqdu ilayya wa la tunzirun. Iqdu ilayya wa la tunzirun. امشوا واصبروا على آلهتكم اصبروا على آلهتكم Taib. Itu tadi berlaku pada apa? Pada kalimat fi'liyah, pada apa? Fi'il. Apabila hamzah wasal itu di awal isim, maka tidak berlaku ya kaidah tadi. kalau isim selalu di kasroh Baik huruf yang ketiga fathah, kasroh atau doma Maka dibaca dengan kasroh Istikbaran ya. Berikutnya apa? Usmuhu atau ismuhu? Ismuhu karena isim ya. Kemudian bawahnya Ibnu atau ubnu? Ibnu Maryam Lalu Ibnata dan seterusnya Ya jadi kalau isim maka hamzah waswal dibaca apa? Kasroh ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Masih semangat ya? Apa? Bak sukun ketemu mim tasdid. ya, Ya, jadi bak sukun ketemu mim. Ya, bak sukun ketemu mim irkab ma'ana. Jadi kalau ada huruf tasdid berarti huruf yang sebelum tasdid tidak berlaku. Ya, hilang. Irkam ma'ana. Ya. Coba antum lihat halaman berapa itu ah? Seratus lima belas Naam, baris ketiga ya. Baris pertama. Baik, baris pertama tum setelahnya apa? irkam ma'ana ya. Jadi baknya dianggap tidak ada. Irkam ma'ana ya. Baik. Fadal. Ya. Ya. Langsung mati. Ya. Ya. Jadi al siapa nama itu? Abu Hamzah bertanya, wakaf pada huruf yang bertasdid seperti tadi alayya ya. E, tadi kan kita naber ya, alay. Ya. Pertanyaan beliau, apakah dilamakan zamannya alay ya atau atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau boleh diperlama, tentu tidak perlu ada nabar alai. Ya. Makanya ada nabar supaya jelas itu tasbih karena memang tidak tidak diperlama, bukan tempatnya untuk diperlama. Ya. Bukan gunnah. Ya. Kalau gunnah memang lama. Ya. Alaihin nah, selain selain nun dan mim tetap langsung mati. Alai. Ya langsung mati. Alai demikian. Dan baik. Fadal. Gimana Ustaz? Coba diulang lagi biar yang lain mendengar. Nah, iya, Tidak berlaku. Ya, hanya berlaku pada alif saja. Nah. Jadi berlaku hanya untuk alif supaya terbedakan antara yang tidak bertasniyah qala dengan qala ya. Baik. Antara dzaqa dengan dzaqa. Istabaqa dengan istabaqa. Ya. Baik. Ada contoh yang juga perlu di e, tambahkan terkait dengan naber tadi. Ya. Coba untuk melihat pada halaman 115 ini tadi ya. Di bawahnya irkab ma'ana tadi. Ya, di bawahnya irkab ma'ana. Ya. Halaman 115, falamma athqalad da'a wallaha. Ya. Da'a wallaha. Ketemu tidak? Contoh yang di tengah itu. Contoh baris kedua yang tengah baris kedua yang tengah halaman 115. Falamma athqalat da'awallaha. Da'awa alifnya alif apa? Alif tafniyah Namun karena tidak ada iltibas ya, tidak ada kemungkinan uh, apa salah perkiraan ya. karena untuk apa fiil yang tunggal apa da'a ya tidak mungkin ada iltibas ya. sehingga yang seperti ini tidak perlu dinabar falamma athqala da'a wallah namun kalau qala itu sangat mirip dengan qala kalau diwasolkan ya, karena ada iltibas maka untuk qala dibaca dengan qalal hamd. Nah. nah. Yang eh, bertanya silakan. Fani'imma hiya. Kalau waqaf fani'imma hi. Jadinya mat tabi'i. Ya. Jadinya mat tabi'i atau mulhaq bit tabi'i. Mana aslinya aslinya apa? Bukan mat ya. Jadi mungkin bisa dikatakan mulhaq bit tabi'i. Ya. kalimat hadhihi sabili. Baik, pertanyaan untuk antum ya gantian ya. <laughs> hadhihi ya. Namanya mat apa ini? Hadhihi sabili. Ya. Mat silah tawilah atau qasirah? Qasirah. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Hadhihi sabili. Ya. Taib, jazakallahu khair. Taib. Eh, jawabannya lebih tepat ini mat mulhak bisilah ya, mulhaq bisilah. Memang nampaknya seperti silah ya. Namun bukan silah asli. Karena hak di sini bukan hak dhamir ya. Hadihi hanya bukan hak dhamir. Al muhim ini ya tadi ada istilah mulhak, ada istilah apa? Mulhak, Ya, seperti tadi fi fani'im hiya ya. Ini mungkin mulhaq bi tabii Asalnya bukan bukan mad. Bismillah. Mau bertanya bagaimana cara membaca ulaika? U-nya panjang atau pendek? Jawabannya apa? Pendek. Ya. Ada di halaman berapa nih pembahasannya? Belum lewat memang, tapi silakan nanti dibuka sendiri. Di atas wawu ada tanda apa? Lingkaran kecil atau sifar mustadir. Sifar mustadir menunjukkan atau e, bermakna huruf yang di bawahnya tidak berlaku. Tidak berlaku dalam bacaan wasol ataupun wakof ya, sepertinya tidak ada atau seakan-akan tidak ada. Jadi dibaca ulaik ya. Ulaika. Jadi yang di atas wawu bukan apa? Bukan sukun, melainkan tanda yang menunjukkan huruf di bawahnya tidak berlaku dalam bacaan. Baik, fadal yang lain? Nah, fadal. Speaker. Uh, eh, make yang masih tersisa sifatnya. Ya, jadi namanya idgham naqis itu adalah idgham suatu huruf yang mana huruf tersebut hilang zatnya namun sebagian sifatnya masih ada. Ya. Anda ulang lagi. Limai atau mai yuridu nunnya diidghamkan secara apa? Naqis. Ya, bukan kamil. Apa idgham naqis? Idgham suatu huruf di mana huruf tersebut masih ada sifatnya. Ya, datnya hilang tapi sifatnya masih ada. Sifat apa? Untuk nun gunnahnya. Ya, kalau kita baca mai nunnya masih ada tidak? Datnya enggak ada. dat huruf nunnya enggak ada. Kalaupun kalau kalaulah ada mesti kita baca man yuri itu kan gitu. Zatnya enggak ada tapi sisa sebagian sifat ya di antaranya gunah mai Nah, itu huruf nah, itu idgham nafis ya. Seperti itu mungkin ya. Seperti halnya tadi kalimat ahautu itu juga idghamnya naqis sehingga tidak ada tasdid pada huruf ta. Toknya hilang tidak? Hilang zatnya. Tapi sifat itbaq masih ada. Nah, help ya. Ahad tu. Baik, Bolehkah mendengarkan dan mengikuti korek-korek yang bukan ahlu sunnah seperti Misyari, Rashid dan yang lain? Ya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Eh, tidak boleh mengikuti atau meniru bacaan apa qari yang memang sudah jelas dia bukan ahlus sunnah ya. banyak qurra ya di antaranya yang kita tahu seperti Syekh Ali Hudayfi ya. dan sebenarnya ya tidak perlu kita meniru ya lagu atau luhun ya yakni apa lagu atau luhun ya seorang qari dan kita istilahnya ya takallaf ya berapa ya istilahnya terlalu terbebani dan sangat serius untuk meniru bacaan seorang ya. jadi bacaan itu yang paling penting adalah benar dalam ahkam ya, benar dalam makhraj dan sifat ya. dan kita membaca dengan bacaan yang tabi'i yang kita miliki ya. Tidak perlu kita membebani diri atau terlalu serius mendalami ya mengikuti model lagu seseorang apalagi sudah ma'ruf ya hizbiyahnya. Kalau sekedar mendengar ya qurra yang ya, ma'rufin dalam arti ya tidak ada sisi atau apa namanya intiqad hizbiyah mungkin terbawa dengannya tidak apa-apa ya. tapi kalau kita sam sampai apa mendalami ya, apa alur lagunya yang seperti itu tidak diperlukan ya. apalagi sampai mempelajari apa namanya ya tangga-tangga nada seperti itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan pada bacaan alladzi yuwaswisu. Apakah lafaz ini termasuk idgham mutamati lain? Ya. Tidak, ya. Seperti tadi contohnya qulu washrabu, ya. Bila ada huruf wawu bertemu wawu, ya bertemu ya. Sementara wawu dan ya tadi adalah huruf mat, maka tidak dibaca idgham. Alladzi yuwaswisu tidak dibaca alladzi yuwaswisu. Jangan dibaca idgham, ya. Dibaca dengan ilhar atau baca mad. Ya. Nah. sirati ini termasuk mat apa? Termasuk mat tabi'i wa hadza sirati termasuk mat tabi'i. Ya. Mohon diulang sukun pada mat harfi mukhaffaf, mat harfi mukhaffaf atau sukun yang mana? Itu sukun yang mana? Dan tasydid pada lazim harfi mutsaqqal tasydidnya mana? Pertanyaan jelas ya? Mohon diulangi tentang sukun pada mad harfi mukhaffaf atau lazim harfi mukhaffaf. Yang mana sukunnya? Dan bagaimana dan e, tentang tasydid pada mad lazim harfi mutsaqqal. Mana tasydidnya? alif lam mim ini mengumpulkan dua bacaan mad lazim harfi mutsaqqal dan mukhaffaf ya. lam akhirnya apa mim Taib. Memang tidak ada tanda sukun, tidak pula ada tanda tasdid. Namun secara secara amaliyah ya mengharuskan ada tasdid, ya secara amaliyah mengharuskan ada tasdid. Ya. Lam akhirnya mim bertemu dengan mim di awal mim, ya. Hukumnya apa? Idgham. Idghamnya apa? Kamil. Karena idgham kamil berarti ada tasdid. Walaupun secara tulisan tidak ada tanda itu, ya. Namun secara amaliyah ya musyaddad sehingga lam ini apa? Bacaan mat lazim harfi mutsaqqal. Mim ada tanda sukunnya tidak? Tidak ada. Tapi secara amaliyah mim yang di akhir apa? sukun. Nah, ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf ya. Semoga dipahami. Ya. Bagaimana perbedaan makhraj dhad dengan dha ya. Taib. Perbedaannya jelas huruf dhad dari samping ya e, tepi kiri atau kanan dengan geraham ya. Al ya. Huruf dha ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Av. Ya. Sifat-sifat bot dan dha sama persis. Ya. Coba sebutkan sifat-sifat huruf bot dan dha. Yang sama apa? Sama-sama jahar, sama-sama rokhawah, sama-sama isti'ala, sama-sama itbaq. Ya, bedanya apa? Istitalah pada bot tidak dimiliki oleh Allah. Ya, jadi perbedaan buat dan buat makhraj dan satu sifat. Nah, baik. Suaranya hampir mirip karena ya juga ada banyak kesamaan sifat. Ya. Namun ya berbeda dari makhraj ya dan juga dari sisi sifat istitolah. Ya. Huruf muqatta'ah terbagi menjadi empat. Tadi di buku Aisyar kok menjadi tiga. Tolong jelaskan. Jazakallahu khairan. Nah, Secara rinci memang dibagi empat ya. Secara rinci dibagi empat. Ya, alif, kemudian apa lagi? Hayun tahur, kemudian apa? Sanakusulakum dan ain. Ya. Dalam ayat dibagi menjadi tiga dengan memasukkan apa? Ain ke dalam sanakusulakum. Ya, alif dibaca satu harokat, ya, tidak panjang. Hayun tahura lima harokat, ya, dua harokat. Dan nakosu asalukum dibaca dengan mad lazim kilmi. Ya, jadi ain ya bisa dibaca dengan enam harokat ya atau dengan empat harokat. Kalau dibaca dengan enam harokat berarti apa? Berarti sama dengan sanakusulakum. Ya, dalam ayat juga disebutkan ain bisa dibaca dengan empat harokat. Ya. Jadi mimba bitakrib. Ya. jadi ain bisa dimasukkan dalam nakosu asalukum dalam sisi bisa dibaca sebagai mat lazim apa kilmi atau harfi mufakal atau mad lazim harfi. Ya. Tapi kalau mau dirinci ya seperti tadi dibagi menjadi empat. Ya. Apa hukumnya membaca Al-Quran dengan melakukan sebagaimana yang biasa oleh para kori? Ya. Jadi kalau memang secara tabii kita begitu mendengar langsung terbawa ya tidak masalah. Tapi kalau kita kemudian apa namanya dengan berpayah-payah ya meniru ya kaset diulang-ulang sampai pas betul nah ini ya takalluf ya takalluf ya. karena memang macam-macam ya e, kadang sekali mendengar bisa langsung terbawa ya kalau anak sendiri nggak nggak bisa niru <laughs> harus niru korek manapun ya. Baik. Bagaimana cara mengajarkan buku eser kepada anak-anak? Ya, sebenarnya kita mengajarkan tajwid ya dengan talqin ya, dengan talqin. Intinya talqin yaitu men mencontohkan bacaan ya, mencontohkan bacaan. Kemudian kita mendengarkan bacaan dari murid tersebut ya, kita benarkan bila dia salah, ya, kita tuntun bila dia keliru. Nah, Sebenarnya kalau Eh, anak-anak lebih cenderung untuk meniru saja ya. Untuk teori-teori mungkin anak belum bisa sepenuhnya memahami ya. Apalagi kalau kita kasih teori tentang sifat ya, pusing ya anak-anak. Ya. Bukan tempatnya mungkin. Ya, mengajarkan apa? Sifat untuk anak-anak. Yang penting anak bisa meniru ya atau kita arahkan untuk meniru. Baik. Dan juga mungkin ada sebagian sifat yang yang bisa kita tinggalkan penyempurnaannya untuk ya tingkat anak-anak ya. Ya, jadi belajar tajwid kan juga apa namanya? bisa sambil jalan artinya apa? Tidak harus konsen apa namanya? memfokuskan hanya belajar tajwid saja meninggalkan ilmu yang lainnya ya, sambil jalan juga bisa insyaallah ya. Dan apa namanya? Eh, terkadang memang butuh waktu untuk bisa sempurna ya kekurangan lisan atau kekurangan apa kekurangan eh, dalam apa eh, ya bentuk lidah dan seterusnya karena umur ya seperti itu mungkin bisa kita jadikan pertimbangan untuk mengajarkan anak-anak atau mengajarkan tajwid pada anak-anak mungkin bisa tidak langsung sempurna. Yang penting seperti kesalahan yang sifatnya jali ya itu yang perlu kita tekankan panjang pendek ya huruf-huruf yang memang bisa diusahakan untuk pas sesuai dengan faedah ya kita usahakan kalaupun tidak ya mungkin sambil jalan ya, sambil kita apa ingat-ingat sebagai catatan bahwa anak ini belum sempurna pada suatu huruf ya kemudian kita Eh, pada kesempatan yang akan datang disempurnakan seterusnya. Baik. ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab. Ya, mudah-mudahan bisa ditanyakan pada yang lainnya. Waktu ideal yang dibutuhkan untuk menguasai ilmu, menguasai terampil tajwid dengan panduan metode Aisar. Ya. Buat pemula atau menengah atau mahir. Ya. Sebenarnya ini eh, buku ini bisa dipakai untuk siapapun ya, atau anak-anak kecil juga bisa orang-orang tua juga bisa yang remaja juga bisa ya, namun tentunya ya dibutuhkan eh, apa ya kesabaran dari masing-masing mengajar ya mengajari anak-anak tidak sama dengan mengajari anak-anak apa remaja ya mengajari orang sepuh juga perlu teknik tersendiri juga ya Wallahu alam kalau selama ini buku ini mungkin lebih tepat untuk yang sudah mulai dewasa, ya, untuk anak-anak kecil. Ya bisa juga untuk dipakai, ya. Ya mungkin eh, tidak sampai bagian akhir mungkin ya, tidak sampai bagian akhir. Ya, paling tidak untuk jilid 1 sampai jilid 3 ya mungkin bisa diajarkan untuk anak-anak ya, dengan mengulang-ulang ya. Baik. Kalau sudah mahir ya mungkin tidak perlu belajar Aisyah ya. <laughs> Sudah mahir tidak perlu belajar Aisar. Nah, cari Aisyah harusnya ya. memfokuskan diri untuk belajar tajwid sebagai ilmu alat untuk membaca Al-Quran secara tertil apakah berarti tertinggal dari waktu untuk mempelajari ilmu sunnah dan pelajaran yang lainnya dari skala prioritas ya. nah insyaallah eh, ilmu ini memang ilmu apa yang bisa dikatakan ilmu alat memang ya tapi juga penting juga ya penting untuk kita pelajari tentunya ya jauh kita lebih memprioritaskan ilmu ya ghayah seperti akidah ya ilmu e, sunnah nah, akan tapi tidak semestinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya meninggalkan atau mengabaikan ilmu tajwid ya sebagaimana juga para ulama kita mereka memberikan e, has atau anjuran untuk kita memiliki ihtimam terhadap ilmu Al-Qur'anul quran Karim. Dalam hal ini ilmu qiraatul Quran ya. ya. Seingat saya salah seorang asatidzah kita telah pernah menyampaikan kepada kita ya. Beliau menukilkan kalam Syekh Rabi' hafizahullah taala bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak semestinya mengabaikan apa ilmu qiraatul Quran ya. Karena terkadang hal ini dijadikan sebagai satu celah ya, bagi mereka hizbiin ya, untuk apa? Untuk mencela ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Untuk mencela ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka mengatakan ahlu sunnah wal jamaah ya, dalam hal yang sederhana saja membaca Al-Quran saja tidak tidak bisa apa namanya bagus atau tidak becus istilah mereka demikian. Ya, sehingga hal itu dijadikan sebagai apa? Sebagai titik celah ya. Baik. Bukan berarti kemudian kita mengabaikan apa atau lebih mendahulukan ilmu ini, tetapi ya, kita tidak boleh ya istilahnya sama sekali meninggalkan. Berusahalah untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid dalam qiraatul Quran kita. Tentunya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya juga banyak memberikan motivasi kepada kita bahwasanya membaca Al-Qur'an juga dengan baik dan benar adalah sebuah, sebuah apa? fadilah, sebuah keutamaan ya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah ya. Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an dia akan bersama apa? As-safarah. As-safarah di sini artinya apa? Ar-rusul ya. Rusul bisa dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan basyar ya ma'a as-safarah al al bararah ya, al-mahir yang memahir membaca Al-Qur'an tentunya al-mahir bihi wal 'amil bihi ya orang yang mahir membaca Al-Qur'an dan juga mengamalkannya dia akan bersama para rasul ya al-kiram al-bararah ya baik dan ikhwati fillah azakumullah e, walaupun kita mungkin sudah ya cukup umur ya. jangan berputus asa ya. Jangan berputus asa Jangan punya anggapan ya, Kita tidak mungkin bisa menguasai bacaan Al-Quran dengan baik ya. Tidak boleh tidak boleh demikian ya. ya. Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa Riyawatun illa riyawatul Riyawatun ri'in fakihi Ya atau yang kurang lebih seperti itu berkata beliau tidaklah ada yang menghalangi seorang ya, kurang lebih maknanya tidaklah ada seorang yang tidaklah ada yang menghalangi seorang untuk menguasai tajwid kecuali apa e, kecuali dengan tidaklah ada yang bisa mengantarkan seorang kepada penguasaan ilmu tajwid kecuali dengan riyadhah ya, dengan riyadhah ya. dengan riyadhah ya. Jadi kalau kita mau riadah ya riadah itu apa terus menerus mengulang-ulang ya mengulang-ulang ahkam mengulang-ulang bagaimana makhraj suatu huruf ya sifat-sifatnya seperti apa ya maka insyaallah ya kita akan diberi taufik oleh Allah azza Wajal bisa membaca dengan baik, dengan baik dan benar ya. Nah Pengalaman anak juga demikian, beberapa tempat belajar Aisar dalam keadaan sangat sangat nol gitu ya, nol. Bertahun-tahun memang ya, tidak cukup setahun, ya. setahun dua tahun, lama sepuh. Ya. Pertemuannya juga tidak rutin, sepekan sekali, ya. Tapi lama-lama bisa, ya. bisa bahkan bukan hanya bisa, bisa menyalahkan yang lain, ya mendengarkan bacaan wah kayak salah kayak bisa menilai bacaan yang dia makmumi misalkan salah itu harusnya panjang ya Ustaz iya salah itu tahu ya. nah baik ini masih ada beberapa materi yang belum selesai kira-kira gimana ini seperti misalkan apa ini eee eh, sakta, ya, tanda-tanda wakaf. Mana ini? <laughs> ya. Kita sampaikan aja ya. Ya. Ya. Uh-huh. pertanyaan ah eh, tanda-tanda wakaf ya itu baca halaman berapa 118 ya. ada tanda lam alif maksudnya jangan berhenti ya. beliau menanyakan bagaimana tanda lam alif pada surat al-fatihah surah ladzina an'amta alaihim nah, ada tanda lam alif غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya. Bagaimana? Apakah kita nggak boleh berhenti? Ya. Pertanyaan ini kita jawab Antum membaca dari mushaf mana? Ya. Mushaf cetakan Saudi atau tidak atau bukan? Ya. Taib. Itu pertanyaan pertama. Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah jawaban eh, jawaban ini terkait dengan apa? Dengan e, suatu maklumat bahwasanya tanda-tanda wakaf itu adalah ijtihad. Ya, ijtihad apa? Ijtihad ulama atau yang diulamakan. Ya. Jadi masing-masing mushaf atau masing-masing negeri itu mencetak mushaf sesuai dengan apa? kebijakan lajnahnya, lembaga pencetak mushaf itu. Ya, Indonesia punya lajnah tersendiri, Pakistan juga punya lajnah tersendiri, Saudi juga punya lajnah tersendiri yang anggotanya bisa jadi ulama, bisa jadi apa? Bukan, ya, yang diulamakan. Ya, demikian. Nah, ikhwan fillah kita memberikan eh, saran agar kita sebaiknya menggunakan apa mushaf cetakan Saudiyah ya, Mamlakah Saudiyah karena yang memberikan rekomendasi atas pencetakan mushaf itu adalah para ulama. Termasuk dalam menandai atau meletakkan tanda-tanda wakaf. Ya. Tentunya mereka alam. Ya. Mereka awusak, lebih kita percaya. Ya. Baik. Dan ternyata, ikhwanifil kalau tadi yang Atum sampaikan di atas syiratul ladzina an'amta alaihim ada tanda dalam alif. Ya. Kalau Atum baca mushaf Saudi, insya Allah tidak ada. Dan memang Al-Fatihah itu ayatnya berapa? Tujuh ya. Tujuh. Sebagian ulama mengatakan ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian lagi mengatakan ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi yang mengatakan ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, juga tetap mengatakan Al-Fatihah adalah sab'ul matani, tujuh ayat. Ayat yang keenam apa? al-ladina an'amta 'alaihim Nah, itu akhir ayat. Ayat ke-6. Berarti boleh tidak di situ wakaf? Boleh. Ya. ya. Berarti boleh kita wakaf pada siratal ladzina an'amta alaihim. Karena sebagian qiraah menganggap atau sebagian riwayat menganggap siratal ladzina an'amta alaihim adalah akhir ayat yang ke-6 dan wakaf pada akhir ayat adalah apa? sunnah. Sunnah mutlaqah. Ya, sunnah mutlaqah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Uh, tanda wakaf lam alif ya, jangan berhenti ya. Bagaimana kalau berhenti? Jangan berhenti artinya apakah kalau berhenti dosa? Lah, tidak ya. Demikian pula wakaf lazim harus berhenti. Kalau terus dosa tidak. Tidak. Ya. Tidak demikian. Ya, insya Allah tidak demikian. Jadi lazim di sini wajib dalam arti istilah apa? Ilmu tajwid ya seharusnya berhenti. Kalaupun kita terus ya tidak apa-apa. Memang kalau kita teruskan pada wakaf lazim bisa jadi ada kesan makna yang tidak apa dikehendaki ya ada kesan makna yang keliru ya coba contohnya atau melihat pada halaman 119 ya ayat yang atau contoh yang di atas mana lahu lutun ya ada tanda wakaf apa mim mana lahu lut ya maka berimanlah kepada Ibrahim ya Lut ya. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi dan berkatalah dia sesungguhnya aku akan berhijrah kepada Rabbku ya. wa qala dan berkatalah dia siapa itu Fa'amana lahu Lut. Berimanlah kepadanya Nabi Lut. Waqala dan berkatalah inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada Rabbku. Siapa di sini yang berkata waqala? Ibrahim atau Lut? Fa'amana lahu Lut. Waqala inni muhajirun ila rabbi. Yang betul adalah apa? Ibrahim. Ya, ini perkataan Ibrahim. Ya. Berimanlah kepada Lut. Ya, berimanlah kepada Ibrahim, Nabi Lut. Ya. Waqala dan berkatalah. Siapa? Ibrahim. Nah, kalau kita teruskan, fa'amana lahu Lutu waqal. Ya. Kira-kira secara kilas sekilas gitu yang terpahami dari kita apa? Yang mengatakan adalah Lut sebagai Eh, yang terdekat darinya ya. Nah, oleh karena itu diletakkanlah tanda mim supaya tidak disangka yang berkata adalah Ibrahim. Taib. La'anahu Allah. Contoh yang berikutnya, la'anahu Allah. Allah melaknatinya. Ya. Wa qala. Nah, ini kembalinya kepada siapa? Lafzul jalalah atau dhamir ha, dhamir ya. Wa qala ai iblis la'attakhidanna attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍan. Nah, jadi ada sebabnya para ulama meletakkan tanda-tanda tersebut. Kalau lam alif contohnya ya illam ra'atahu qaddarna karena belum sempurna ya, belum sempurna ya. Jadi kalau kita berhenti pada qaddarna memisahkan antara apa? Antara fi'il dengan ya dengan eh, yang setelahnya yang masih ada kaitan makna ya. Tayyib. Nah, itu tanda-tanda wakaf. Jadi intinya kalau ada jim, ada kili atau kila, ada apa? Sila atau mim, berhentilah saja ya, berhentilah saja. Dan juga bagi kita juga e, ringan ya, karena nafas juga bisa diperbaharui lagi ya. Nah, kalau ada lam alif sebaiknya jangan berhenti, kalaupun berhenti sebaiknya diulangi, diulangi beberapa kalimat sebelumnya supaya maknanya jadi sempurna. Ya. Baik. Saktah, bagaimana praktiknya saktah? Ya. Coba siapa yang mau mempraktikkan saktah gimana coba? Ya. Siapa? Mau cari praktek saktah. <laughs> gimana?